Setelah perang Badar ada lagi perang besar yaitu Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Tapi sebelum kita masuk perang Uhud ada beberapa hal yaitu kejadian-kejadian menarik pada waktu perang Badar serta peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dengan sampai perang Uhud. Perang Badar sebagaimana kita ketahui terjadinya pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah periode Madinah. Yang lalu telah diceritakan panjang lebar. Di sini ada beberapa faedah yaitu diantaranya bahwa Rasulullah SAW tidak mengizinkan sebagian sahabat yang belum balik untuk ikut perang. Jadi di antara syaratnya orang ikut jihad itu balik. Balik. Balik bisa dilihat dari umur 15 tahun atau bisa dilihat dari tanda. Kalau tidak ada umur yaitu tandanya adalah keluar air mani atau tumbuh bulu-bulu keras di sekitar kemaluan. Itu tanda balik bagi orang laki-laki. Ada riwayat diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Yang sahabat ini meriwayatkan hadis panjang tentang kematian panjang lebar. Beliau mengatakan ustus ustus ustus ghirtu ana wa ibnu Umar yauma Badr. Ya. Jadi aku dan Abdullah bin Umar pada waktu perang Badar dianggap masih kecil. Sehingga ketika mau ikut perang tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada sahabat yang bernama Umar bin Abi Waqqas. Ya, waktu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin mau ikut perang Badar. Lalu tuma apa namanya oleh Rasulullah tidak diperbolehkan karena dia masih kecil. Ya. Masih kecil. Karena anak kecil ya, bahaya. Mungkin dia tidak ngerti. Kecuali kalau berangkat sendiri tanpa izin ya, tanpa sepengetahuan. Seperti dua anak yang membunuh yang membunuh Abu Jahal. Mungkin saja tanpa izin itu, pokoknya berangkat itu aja dengan sendirinya. Karena dia merasa bahwa Rasulullah dihina. Saya dengar ada orang menghina Nabi Muhammad, Abu Jahal. Mana tunjukkan orangnya? Mau saya bunuh dia. Ya. Jadi kalau minta izin nggak diizinkan. Kemudian juga ada pula kejadian menarik pada waktu perang Badar ini yaitu seorang kafir, ada satu orang kafir yang dikenal dia sangat tangguh. Ahli dalam strategi perang sangat tangguh, kuat, kuat. Tapi dia masih musyrik. Waktu itu dia datang mau ikut serta perang Badar. Para sahabat ketika melihat orang ini datang, ya. Bahrah al-Wabrah. Ya, waktu orang ini datang, para sahabat senang. Wah, oh ini kita bakal punya kekuatan ini. Karena dia yang ahli strategi perang, yang kokoh, yang tangguh ikut perang. Senang semua para sahabat. Kemudian setelah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Orang ini mengatakan jitu tabiuka wa usiba ma'ak. Ya, saya datang ini saya mau ikut Anda perang supaya saya nanti bisa dapat bagian daripada ghanimah, harta rampasan. Jadi dia istilahnya itu kalau sekarang apa? Tentara bayaran. Ya, saya mau jadi tentara bayaran. Lalu Rasulullah tanya, "Tu'minu billahi wa rasulih?" Kamu mau kamu iman enggak kepada Allah dan Rasulnya? Dia bilang, "La, saya enggak." Kata Rasulullah, "Farji' falan asta'ina bi musyrik." Kalau gitu kamu pulang saja. Saya tidak butuh dengan orang musyrik. Saya tidak akan minta tolong dengan orang musyrik. Kemudian Rasulullah jalan, Rasulullah jalan, orang ini tetap kepingin ikut. Pengin ikut. Dia mengatakan seperti yang pertama, Rasulullah jawabannya sama. Pulanglah, kami tidak butuh dengan orang musyrik. Tidak mau minta tolong orang musyrik. Kemudian ngejar lagi orang ini. Mengatakan seperti yang tadi. Rasulullah tetap jawabnya. Tu'minu billahi wa rasulih. Sampai akhirnya orang ini bilang na'am. Iya saya iman kepada Allah dan Rasulnya. Baru Rasulullah bilang intolik. Kalau gitu ayo ikut perang. Di sini ada beberapa faedah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Minta bantuan orang musyrik itu sebenarnya bisa boleh, bisa tidak boleh. Dilihat dulu dalam konteks apa maslahat dan madorot. Seperti kemarin ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah minta bantuan orang musyrik atau tidak? Iya, penunjuk jalannya waktu itu penunjuk jalannya yaitu Abdullah bin Uraikid atau Abdullah bin Urqud musyrik. Agamanya agama musyrik. Tapi jadi penunjuk jalan. Karena apa? Karena sangat dibutuhkan dan terjamin keamanannya. Sangat dibutuhkan dan terjamin keamanannya. Tidak dikhawatirkan dia akan berkhianat, terjamin keamanannya. Tidak apa-apa, boleh. Nah, sementara ini ini mungkin nanti bahaya juga. Bisa jadi dalam peperangan mungkin dia terbawa oleh kemusyrikannya berbalik. Bahaya. Itu yang pertama. Kemudian juga seandainya orang Islam menang, maka seakan-akan dia banggakan diri kamu menang gara-gara saya bantu, madorot lagi. Jadi seperti itu. Jadi minta bantuan orang musyrik itu ada bolehnya, ada tidak. Tapi kalau ada orang muslim lebih afdal didahulukan orang muslim. Terutama dalam masalah-masalah yang prinsip tidak boleh kita menyerahkan kepada orang kafir. Jabatan-jabatan strategis diberikan kepada sesama muslim. Karena orang kafir nanti khawatirnya berkhianat di tengah jalan nanti. Karena dia terbawa oleh kemusyrikannya, ada kebencian, kedengkian kepada Islam. Seperti itu. Kemudian ada pula kejadian menarik pada waktu perang Badar ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan barisan karena Rasulullah itu suka ya ketika perang itu barisannya rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum Bunyanun marsu. Jadi Allah suka orang yang perang di jalannya bersaf-saf seperti bangunan yang kokoh, berbaris rapi. Dan ini juga termasuk disyariatkan yaitu berbaris, baris berbaris untuk dalam peperangan. Persiapan. Ada seorang sahabat namanya Sawat, Sawat bin Huziyah. Sawat bin Huziyah. Ketika Rasulullah meluruskan barisan, Waktu itu Rasulullah membawa urujun, itu semacam alat yang agak tajam atau seperti apa namanya anak panah untuk merapatkan barisan. Jadi yang barisannya nanti maju ya kena, gitu ya. Jadi dirapikan barisannya. Ketika itu ternyata urujun agak maju ke depan, sehingga terkena dia sakit, sakit ya, terkena tusukan sakit ya. Lalu dia protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah, au ja'tani. qad ba'athallahu, qad ba'athakallahu bil haqqi wal adli aqidani. Wahai Rasulullah, Anda telah menyakiti saya. Padahal Allah mengutus Anda dengan kebenaran dan keadilan. Maka saya menuntut balas ya Rasulullah. Minta kisos. Minta balas kisos. Lalu Rasulullah buka perutnya. Ha, kamu balas. Fakasafa Rasulullah an batnihi faqala istaqid. Ini loh, silakan kamu balas. Kalau memang kamu mau balas silakan. Kemudian ternyata fa'tanaqahu faqabbala batnahu. Ternyata bukan Rasulullah dibalas, Rasulullah malah dilangkul, dicium perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicium. Kemudian Rasulullah tanya, Maha Malaka ala hadha ya Sawat?" Wahai Sawat, ada apa kok kamu begini? Tadi katanya mau balas. Kenapa kok gini? Kok kamu cium? Apa kata Sawat? Ya Rasulullah, hadara ma tara fa aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yahissa jildi jildak. Allahu akbar. Kata Sawat, "Ya Rasulullah, sekarang telah datang saat seperti Anda saksikan sendiri, yaitu kita sebentar lagi mau mati. Ya, Saya ingin ya Rasulullah sebelum mati kulit saya menyentuh kulit Anda dulu. Saya kepingin yang terakhir sendiri sebelum saya mati nanti kulit saya menyentuh kulit Anda ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ini diantara cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah itu barokah ya. Rasulullah itu barokah semuanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki barokah jasadnya Rasulullah barokah, zatnya dan yang lainnya. Itu khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dia ini, Sawat bin Ghuziyah. Dan kejadian seperti ini banyak di kalangan para sahabat. Ini menunjukkan memang Rasulullah berarti orang hebat, bukan pura-pura ya, atau juga bukan karena nyewa orang untuk bukan apa bayari orang apa namanya istilahnya itu apa Combe-combe bukan ya. Emang aslinya ini. Asli Rasulullah itu hebat. Dan mereka tahu sendiri itu. Kemudian juga di antara kejadian menarik pada waktu perang Badar ini ada seorang sahabat namanya Umar bin Al-Hammam. <clears throat> Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat sambil mengatakan kumu ila jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Wahai para sahabat, ayo bangkit menuju syurga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ayo bangkit sahabat, ayo bangkit. Syurga di depan mata ini. Lalu Umar bilang, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, syurga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi ya Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Na'am, iya." Lalu dia mengatakan, "Bah, bah. Wah, wah, Wah, wah, wah, wah. Tidak gitu ya. Lalu Rasulullah tanya, "Ma yahmiluka ala kaulika bah bah?" Kenapa kamu nggak bilang wah, wah, wah? Kemudian dia jawab, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'a an aku namin ahliha." tidak apa-apa ya Rasulullah. Cuman aku berharap bahwa aku termasuk penghuni surga yang Anda janjikan tadi. Lalu Rasulullah selesai mengatakan, "Fa innaka min ahliha." Kamu termasuk penghuninya nanti. Berarti beliau memang benar-benar ahli syurga ini Umar bin Al-Hammam Al-Ansari. Kemudian waktu itu Umar masih makan kurma. Masih tersisa beberapa butir kurma. Lalu fa akhraja tamarat min qarnihi fa ja'ala ya'kulu minhunna thumma qala la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi annaha la hayatun tawilah Qala farama bima kana ma'ahu minat tamr thumma qatalahum hatta qutil. Waktu makan kurma. Lalu dia bilang, "Wah, kalau saya hidup sampai kurma ini habis, terlalu lama." Ya. Terlalu lama kalau saya nunggu habisnya kurma ini. Lalu kurmanya ditinggal, dia berangkat ikut jihad, lalu dia pun terbunuh. Beliau terbunuh sebagai syahid. Masya jadi ini ya para sahabat luar biasa. Ini namanya iman. Yang membuat mereka seperti ini kadang-kadang iman. Karena kalau orang nggak iman ya nggak nyambung ya. Ayo kamu kepingin nggak surga seluas langit dan bumi? Nggak nyambung karena nggak ada iman. Disinilah pentingnya penanaman akidah. Akidah dulu. Kalau udah akidah mantap orang itu gampang diatur. Kalau akidahnya belum mantap ya nggak, nggak tidak mudah diatur. Sehingga Rasulullah mengatakan innamal mu'min kal jamalil anif aina mangkidang qada. Orang mukmin, orang yang beriman, yang yang mantap imannya, akidahnya, itu seperti onta yang jinak. Dibawa kemana saja onta itu nurut karena ada iman. Maka periode Mekah itu iman terus iman akidah, iman akidah, iman akidah. Periode Madinah baru syariat-syariat, iman. Jadi kata dia kalau saya hidup nunggu kurma ini habis kelamaan. Kelamaan tinggal kurmanya berangkat. Itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah beberapa kejadian menarik yang terjadi pada waktu peristiwa perang Badar. Kemudian antara perang Badar dengan perang Uhud ada beberapa kejadian juga. Di antaranya pernikahan Rasulullah saw dengan ibunda Hafsah, putri sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Waktu itu Ibunda Hafsah menjanda menjanda dari suaminya yang bernama Khunais bin Hudafa As-Sahmi. Ya. Suaminya meninggal ya. Jadi jandanya janda ditinggal mati suami. Menjanda. Lalu sahabat Umar mencarikan jodoh untuk putrinya. Jadi mencarikan jodoh itu bukan aib ya, bukan aib. Kalau di kita kan seakan-akan aib ya, malu. Malu, gengsi, kayak orang tidak laku saja. Oh, nah, itu sunnah, sunnah Rasulullah, sunnahnya salafus soleh. Mencarikan jodoh. Jadi suaminya juga seorang sahabat, termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika periode Madinah suaminya meninggal dunia, lalu sahabat Umar mencari kira-kira siapa ya yang mau nikah dengan putri saya. Tentu setelah habis masa idahnya, masa idahnya wanita yang tinggal mati oleh suaminya adalah arba'ata ashurin wa ashra, empat bulan sepuluh hari. Kecuali kalau hamil maka sampai melahirkan anaknya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Jadi kalau enggak hamil empat bulan sepuluh hari. Kalau hamil sampai melahirkan. Misalnya dia sudah hamil tua, sudah sembilan bulan sepuluh hari. Sekarang suaminya meninggal. Nanti malam dia melahirkan. Masa idahnya kapan habisnya? Ya nanti malam itu. Masa idah cuma beberapa jam saja. Seperti itu. Sahabat Umar mencari kira-kira siapa yang cocok. Akhirnya beliau mendatangi sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mendatangi ya, bukan ketemu. Atai itu Uthman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah. Ya, aku datang ke tempatnya Utsman bin Affan, aku menawarkan kepadanya Hafsah. Jadi bukan ketemu di jalan, datang ke rumahnya tawarkan. Saya punya anak janda begini, bagaimana? Mau enggak? Kemudian ternyata ya sahabat Umar mengatakan ya in syi'tu tuka Hafsah. Kalau kamu mau, saya akan menikahkan kamu dengan putri saya, Hafsah. Tawarkan langsung apa adanya. Lalu sahabat Utsman mengatakan sa'anduru fi amri. Ya, saya akan pikirkan dulu masalah ini. Ternyata berhari-hari nggak ada jawaban. Lalu ketemu di jalan. Tuma lakiyani, kemudian ketemu aku di jalan, lakiyani ya, pokoknya ketemu di mana saja Faqala qad badali an la atazawwaju yaumi hadza. Kata sahabat Utsman, telah tampak olehku bahwa saya sekarang belum berminat untuk nikah. Jadi menolak secara halus. Saya belum ada niat untuk nikah sekarang ini. Qala Umar, falaqitu Abu Bakar. Lalu aku ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Ketemu ya. Aku menawarkan, "In syi'tu zawwatuka Hafsah Wahai Abu Bakar, kalau kamu mau, saya akan nikahkan kamu dengan putriku Hafsah. Lalu sahabat Abu Bakar diam, tidak jawab sama sekali. Tidak bilang iya, tidak bilang tidak, tidak bilang saya pikir. Diam saja sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar mengatakan fakuntu alaihi aujat minni ala Utsman. Aduh. Saya rasanya marah sekali. Lebih marah dari jawabannya Utsman. Kalau Utsman masih jawab, nolak secara halus, enggak jawab sama sekali kata sahabat Umar. Kemudian sampai beberapa hari kemudian ternyata dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibunda Hafsah ternyata dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai pernikahan, lalu ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar tahu Umar ini marah sama saya ini. Ya. Ditegur lebih dulu, la'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsah falam arji ilaika syai'a. Wahai Umar, boleh jadi kamu marah ya kepadaku. Ketika kamu menawarkan aku Hafsah, lalu aku enggak jawab. Kamu marah ya? Kata sahabat Umar, "Na'am, ya, saya marah memang." Kata sahabat Abu Bakar, "Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma 'aradta 'alayya illa anni kuntu 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha falam akun li ufsyiha sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafiltuha. Wahai Umar, ya sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk menerima tawaranmu itu. Hanya saja aku telah mendengar kabar bahwa Rasulullah menyebut-nyebut namanya Hafsah. Rasulullah berminat akan menikahi Hafsah. Aku dengar itu. Dan aku tidak mau bongkar rahasianya Rasulullah. Karena Rasulullah masih merahasiakan. Tidak mau cerita, tidak mau cerita cerita saya. Ya. Seandainya Rasulullah tidak jadi menikahi Hafso, ya saya mau. Kata sahabat Abu Bakar. Ya. Masya Allah ya. Jadi nggak jawab karena sahabat Abu Bakar tahu Rasulullah sudah menyebut-nyebut namanya, cuma masih dirahasiakan. Dan sahabat Abu Bakar nggak mau membongkar rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah nggak menikahinya, nggak jadi, saya mau dengan Hafso. Jadi inilah pernikahan Ibunda Hafsah dengan Rasulullah SAW alaihi wasallam ini di periode Madinah setelah perang Badar sebelum perang Uhud. Di antara faedah yang bisa kita ambil di sini bahwasanya seorang wali, bapak atau wali siapapun mencarikan jodoh untuk putrinya itu nggak apa-apa, bukan aib, bukan cacat. Salafus soleh dulu gitu, Ibunda Khadijah juga yang membuka pintu untuk masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak di kalangan salaf Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri dan yang lainnya mencarikan jodoh. Yang penting pokok tujuannya adalah agama dan akhlak bukan materi. Agama dan akhlak bukan materi. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dari kisah ini pula bahwasanya kita menawarkan kepada seseorang lalu ditolak itu wajar. Jadi nggak usah tersinggung ya, wajar. Karena jodoh di tangannya siapa? Di tangannya Allah. Kalau jodoh ya ketemu, kalau enggak ya enggak ketemu. Jadi nggak usah marah ketika ditolak. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu akhlak sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala Beliau ketika menolak menolak secara halus. Jadi kalau menolak caranya cara-cara yang halus. Saya sekarang sepertinya masih belum ada niat untuk nikah. Ya kan daripada tidak, saya enggak mau. tersinggungan Menolak secara halus. Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari sini pula yaitu sikap amanat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Amanat, pandai menyembunyikan rahasia. Menyembunyikan rahasia. Oleh sebab itu hadis ini oleh Imam Nawawi dimasukkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu bab tentang menjaga rahasia, menyembunyikan rahasia. Rahasia ya, karena banyak yang kita tahu tidak mesti kita ceritakan semuanya. Ada hal-hal yang kita tahu yang perlu kita sembunyikan. Tidak semuanya diceritakan. Rahasia, rahasia dalam dakwah, rahasia dalam rumah tangga, suami istri banyak rahasia. Suami tahu rahasianya istri, istri tahu rahasianya Suami sembunyikan rapat-rapat. Menjaga rahasia. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Ammal awwal fabatattuh wa ammal akhar law batattuha laquti'at hadhil hulqum." Kata sahabat Abu Hurairah. Aku menghafal dari Rasulullah dua wadah yaitu dua jenis ilmu yang pertama aku sebarkan ilmu itu. Saya sampaikan. Yang kedua, kalau saya sebarkan, lehernya dipotong. Jadi ada yang disembunyikan ilmunya. Para ulama diantaranya menyebutkan tentang fitnah-fitnah. Hadis Rasul tentang fitnah-fitnah. Terutama tentang kejahatan penguasa-penguasa dari Bani Umayyah. Ya. Untuk menjaga supaya enggak terjadi fitnah. Imam Ahmad bin Hambal. Itu juga banyak menyembunyikan hadis-hadis yang yang apa namanya yang bisa dipahami untuk berontak. Hadisnya Rasulullah sahih. Tapi kalau disampaikan nanti orang fahamnya itu disuruh berontak. Oleh oleh Imam Ahmad bin Hambal nggak disampaikan, disembunyikan di situ. Karena apa? Kuatir fitnah yang lebih besar gara-gara orang salah dalam memahaminya. Hadisnya benar dari Rasulullah. Cuman khawatir nanti orang salah dalam memahami. Dikira ini Rasulullah memerintahkan untuk berontak. Memberontak. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala itu menyembunyikan apa tidak menyampaikan masalah asma dan sifat yang sangat rumit yang nanti orang-orang bisa salah paham kalau dijelaskan. Ya. Jadi karena apa namanya daya tangkap orang berbeda-beda ya, akalnya orang berbeda-beda. Kita berbicara dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Ya, kalimin nas ala qadri ukulihim, no, akalnya. Ini kalau disampaikan enggak nyambung, kasih yang lainnya aja yang nyambung. Seperti itu, menjaga rahasia. Rahasia ini penting dalam dakwah terutama ya rahasia banyak. Enggak mau disembunyikan, enggak mau disampaikan semuanya. Orang tertentu disampaikan yang lainnya tidak. Termasuk juga fatwa. Dalam berfatwa pun ada fatwa-fatwa yang perlu disembunyikan. Karena kalau disampaikan nanti orang bisa salah paham. Sebenarnya ini boleh. Cuman kalau dibilang pendapat yang boleh kepada masyarakat, mereka akan gampang-gampangan. Kasih aja pendapat yang yang keras-keras supaya mereka nggak sembrono. Itu juga strategi dalam fatwa, maslahat. Maslahat. Kemudian ada ucapan yang sangat indah tentang masalah menjaga rahasia ini yaitu sudurul ahrar kuburul asrar. Dada orang merdeka adalah kuburan rahasia. Jadi orang merdeka, orang terhormat itu pandai menjaga rahasia. Di sini kuburan. Ini buahnya rahasia yang yang hanya kita yang tahu dan Allah di dalam sini. Sementara kalau orang tidak bisa menjaga rahasia, berarti dia bukan orang merdeka, berarti dia adalah budak. Budak, orang yang hina. Karena ada ada orang nggak bisa menjaga rahasia, naudzubillah ya terutama ibu-ibu wanita. Tidak bisa jaga. Sampai masyarakat tak iki waktu itu mulutnya wis naudzubillah. Iya, di lain bahasa Jawanya kuasar ya. Iya, mulutnya tidak bisa jaga rahasia. Kalau orang tidak bisa jaga rahasia, orang budak dia itu. Itu bukan orang budak, itu di kalangan derajatnya budak. Karena kalau orang bisa jaga rahasia itu merdeka, terhormat, muhtaram. Kemudian selanjutnya Antara perang Badar dengan perang Uhud ini juga ada pernikahan yang mulia sepanjang masa dan dikenang dalam sejarah yaitu zawaju Aliin wa Fatimah radhiyallahu anhuma pernikahan antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah Zahra pintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernikahan antara sahabat Ali dengan dengan Ibunda Fatimah. Ibunda Fatimah ini lahir ketika Rasulullah usia 35 tahun. Jadi sebelum Rasulullah jadi nabi kurang lebih 5 tahun. Dan Ibunda Fatimah ini menikahnya setelah perang Badar sebelum perang Uhud. Jadi tahun kedua Hijriyah. Berarti usianya berapa Ibunda Fatimah? 13, 14, 15 Sekitar 20 tahun Jadi sekitar usianya 20 tahun Menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat Ali juga masih muda Tapi nggak disebutkan secara pasti usianya berapa Karena Ibunda Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga meninggal dunia masih muda sekali. Meninggal dunia setelah Rasulullah kurang lebih 6 bulan dalam usia 29 tahun. Jadi masih muda sekali meninggalnya Sayyidah Fatimah. Ini orang-orang yang hebat dalam sejarah sahabat Ali bin Abi Thalib yang kemarin telah kita bicarakan betapa kehebatannya. Ya, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Cinta Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya cinta beliau dan Allah memberikan kemenangan melalui tangan beliau. Ketika perang Khaybar gagah perkasa melawan Yahudi, bahkan ada pintu benteng yang sangat kokoh. Orang banyak tidak bisa merobohkannya. Sahabat Ali sendirian dipegang dirobohkan itu. Dengan izin Allah tentu saja ya. Karena Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Ini riwayat yang paling soheh tentang keutamaan sahabat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sahih Bukhari Muslim. Yuhibbullaha wa rasulah, cinta Allah dan rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan rasulnya cinta kepadanya. Yaftahullahu ala yadayh, Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Imam Ahmad mengatakan ini riwayat yang paling sahih tentang keutamaan sahabat. Bukhari Muslim. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena dulu itu ada fitnah ya, terutama dari kalangan Bani Umayyah itu benci kepada keluarga Rasulullah Ahlul Bait. Sehingga riwayat-riwayat tentang keutamaan Ahlul Bait disembunyikan. Itu fitnah. Imam Nasai, An-Nasai itu nulis sebuah buku di samping Sunan Nasai yang terkenal itu ya, Kutubus Sittah. Ada juga beliau nulis tentang fadlu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib atau fadail, keutamaan-keutamaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan saya ada bukunya itu dengan tahqiq dikumpulkan oleh beliau hadis-hadis tentang keutamaan sahabat Ali. Setelah nulis itu, beliau dihukum oleh penguasa Bani Umayyah, dihukum, dikucilkan, dicambuk dan macam-macam sampai mati. An-Nasa'i rahimahullahu taala sahabat Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Fatimah Az-Zahra pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah ini beliau adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita alam semesta. Ini orang-orang hebat ini. Rasulullah menyatakan bahwa wanita yang sempurna hanya ada empat. Ya. Kata beliau, Al-kummalu minar rijal gadir, wal kummalu minan nisa arba'ah. Laki-laki sempurna banyak. Laki-laki sempurna banyak, para nabi, para rasul banyak. Perempuan yang sempurna cuma empat. Selebih mereka nggak ada yang sempurna. Siapa perempuan yang sempurna yang empat itu? Asiyah bintu Muzahim, istrinya Firaun. Yang diabadikan oleh Allah di dalam surat uh, At-Tahrim. ya Allah mengatakan Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini dhalimin yang berdoa minta kepada Allah dibangunkan rumah di surga dan supaya diselamatkan dari Firaun dan orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua Maryam pintu Imran, ibunya Nabi Isa yang juga diabadikan oleh Allah di surat At-Tahrim pula dan banyak surat. Kemudian Khadijah pintu Khuwailid istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang keempat, Fatimah Az-Zahra pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita sempurna. Mereka adalah sayyidatun nisa ahli jannah, pemuka para wanita ahli syurga. Empat wanita yang sempurna. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Rasulullah pernah mengatakan tentang ibu Sayyidah Fatimah ini, kata Rasulullah, Fatimah bat'atun minni man adaha Waqat adani. Fatimah adalah bagian dari aku. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti dia menyakiti aku. Fatimah. Kemudian Fatimah ini pula ketika menikah setelah menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib atau sebelumnya beliau dilamar dulu banyak orang lamar tokoh-tokoh banyak yang lamar ya oleh Rasulullah ditolak semua dengan cara halus ditolak semuanya oleh Rasulullah dengan cara halus. Kadang Rasulullah mengatakan innaha saghira, dia masih kecil. Kadang Rasulullah mengatakan terserah Allah saja nanti yang ngatur Allah. Menolaknya harus. Sampai akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib waktu itu diberi motivasi oleh budaknya, mantan budaknya. Mantan budak wanita. Hal alimta anna Fatimah qad khutibat ila Rasulillah? Wahai sahabat Ali, tahukah kamu bahwa Fatimah banyak dilamar orang loh? Ya. Banyak dilamar orang. Kata sahabat tadi, lah, saya tidak tahu. Kemudian dia bilang, kot khutibat. Iya sudah dilamar, banyak orang lamar. Fama yamna'uka an ta'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apa yang menghalangi untuk mendatangi Rasulullah supaya Rasulullah menikahkan kamu dengan Fatimah? Kamu datang aja. Mumpung belum kedahuluan orang. Tidak hanya gitu ya. Lalu sahabat Ali bilang, "Wa indi syai'un atazawwaj." Saya tidak punya apa-apa. Mau nikah pakai apa? Tidak punya saya. Mahar tidak ada. Karena kehidupan dalam mana susah waktu itu. Kemudian dikatakan innaka in ji'ta Rasulullah zawajak. Jangan khawatir. Yang penting datang aja ke Rasulullah. Nanti dinikahkan kamu. Ya. Jangan khawatir, datang aja. Akhirnya sahabat Ali mengatakan fa wallahi ma zalat turjini hatta dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu memberikan motivasi terus kepada saya sampai saya benar-benar termotivasi untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma anqa'atu baina yadayhi ah afhamtu. Setelah saya duduk di depannya Rasulullah, ternyata saya tidak bisa ngomong saya. Mau ngomong tidak bisa saya. Fa wallahi mastata'tu an atakallam jalalatan wa haibatan. Demi Allah saya tidak bisa ngomong karena keagungan dan wibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau ngomong gimana ya? Panas dingin rasanya, keluar keringat-keringat dingin ya. Akhirnya Rasulullah yang tanya, "Maja abika Alakah haja?" Ada apa kamu? Ada perlu? Apa perlunya? Fasa kata, tidak bisa ngomong juga. Tapi keroginya ya. kerogi sekali. Ini namanya cinta ya. Kalau ada cinta ada grogi. Kalau nggak ada cinta nggak ada nggak ada grogi. Lalu Rasulullah yang nawarkan lagi, la'allaka ji'ta tahtu Fatimah. Kamu datang mau ngelamar Fatimah ya? ya. Tanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru bisa jawab, "Na'am, iya ya Rasulullah. Saya mau ngelamar Fatimah ya Rasulullah." Wa hal 'indaka syai'un wa hal 'indaka min syai'in tastahilluha bihi? Kamu punya apa sebagai maharnya nanti? Apa kamu jadikan mahar untuk menghalalkan dia sebagai istrimu? La wallahi ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, "Ma fa'alat dir'u tukah? Lah terus mana? Baju besi yang aku berikan kepadamu dulu. Namanya dir'ukal hutamiyah. Jadi Rasulullah pernah memberikan kepada sahabat Ali baju besi untuk perang, tapi jelek, murah harganya. Dikenal dengan dir'ul hutamiyah. Lalu sahabat Ali mengatakan fawallah fawalladhi nafsu nafsi Ali biyadi innaha lahutamiyah ma qimatuha arba'ata dirham ya Rasulullah. Itu baju besi yang hutamiyah murah ya Rasulullah. Harganya tidak lebih daripada 4 dirham, murah sekali, beberapa ribu saja. Lalu ya, sahabat Ali bilang, "India masih ada ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bilang, "Qad zawwajtukaha fa'at ilaiha biha fastahillaha biha. Ya, aku nikahkan kamu dengan Fatimah, maka kamu ambil baju besimu, kamu berikan Fatimah sebagai maharnya dan dia halal sebagai istrimu. Gampang kan nikah itu? Cuman gitu aja. Dan itulah mahar yang diberikan sahabat Ali kepada Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikah itu gampang saja. Bahkan saya juga dengar saya mobil itu pernah begitu. Ada orang datang mau nikahkan putrinya. Syekh, saya mau nikahkan putri saya, saya Dengan si Fulan. Muridnya saya mobil ya si Fulan. Ada waktu anaknya. Iya. Tanya anaknya, kamu mau nikah dengan putrinya? Namanya Fulan, Fulan. Mungkin sudah tahu ya. Iya, Syekh, mau Syekh. Maharnya, sebutkan maharnya. Sudah. kamu mau nikah ya. Kamu setelah terima. Diberikan, ini terima. Sudah selesai. Kamu saksinya ya. Ya, nah, Barokallah doakan. Selesai. Cuma ya, gitu aja nikahan. Yang penting pokoknya ada wali, ya, ada mahar, ada dua orang saksi, ada ijab kabul, selesai. cuma sunnah diadakan walimah, diramaikan supaya orang tahu bahwa ini ada pernikahan. Itulah pernikahan orang-orang yang mulia sepanjang masa. Kemudian juga sempat diadakan walimah yang mana walimahnya juga sangat sederhana dan para sahabat ada sebagian yang nyumbang. Ada yang nyumbang kambing dan yang lain-lainnya. Untuk mengadakan walimah yang sunnah ini. Demikian pula Rasulullah memberikan persiapan-persiapan untuk tempatnya Sayyidah Fatimah. Tapi juga sangat sederhana. Jadi mungkin kain dari kain namanya potifah. Kainnya sederhana. Kemudian bantal. Bantal terbuat dari kulit. Yang mana isinya itu bukan kapuk ya atau seperti punya tampu, isinya itu adalah hasbuha idkhir, daun-daunan atau apa namanya? hashisha Jadi suket ya. Apa namanya? rumput. Jadi bantal di dalamnya rumput. Betapa keras sekali. Masya Allah. radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Kemudian dari dua orang mulia ini lahir pula anak-anak yang mulia lahir Al-Hasan wal-Husain. Yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hasan wal-Husain, Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda ahli syurga. Kemudian ada lagi Muhsin. Itu juga anaknya Muhsin. Ada lagi Ummu Kalthum Al-Kubro. Kemudian ada Zainab Al-Kubro. Itu dari Sayyidah Fatimah setelah meninggal Sayyidah Fatimah, sahabat Ali juga kawin ya beberapa kali dan punya beberapa anak, di antaranya Muhammad ibnul Hanafiyah radhiyallahu anhum ajmain. Dan rumah tangga mereka sangat sederhana. Sayyidah Fatimah di rumah masak apa namanya masak sendiri, membuat adonan sendiri. Sampai suatu ketika tangannya Sayyidah Fatimah ini lecet. Mungkin capek kerja di rumah, lecet. Dan kebetulan waktu itu mendengar kabar Rasulullah mendapat budak dapat budak tawanan perang. Saya Sayyidat Fatimah datang, "Ya Rasulullah, saya dengar Anda dapat budak, maka tolong berikan saya untuk bantu saya, ya Rasulullah. Saya capek kerja di rumah." Lalu Rasulullah bilang, "Wahai putriku, ahli sufah itu kelaparan. Masa saya akan memberikan budak kepadamu? Karena budak kan harganya mahal. Ahli sufah ini kelaparan. Masa keluarganya Muhammad kok enak-enakan, santai-santai aja. Sudah, kamu pulang aja ke rumahmu. Enggak diberi. Enggak diberi. Cuma Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma yaitu bahwasanya kalian berdua kalau mau tidur jangan lupa membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 34. Pas 100. Kata Rasulullah, "Dzalika khairun lakuma min khadim." Amalan itu lebih baik bagimu berdua daripada pembantu. Jadi kalau kamu mau tidur, kamu baca itu, kamu insya Allah kerja, nggak gampang capek. Tidak gampang capek. Sahabat Ali ditanya, Apakah ya Abul Hasan, apakah Anda membaca itu ketika perang Siffin? Iya, saya tidak pernah meninggalkannya walaupun ketika perang Siffin, perang dengan sahabat dengan sahabat Muawiyah kena fitnah ya. Saya nggak pernah nggak meninggal saya baca terus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah memberikan komentar bahwa orang kalau membaca doa itu mau tidur tidak mudah capek ketika kerja. Jadi enggak gampang payah ketika kerja. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Kemudian juga <clears throat> Sayyidah Fatimah ini pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, beliau dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibisiki setelah dibisiki, ternyata beliau menangis. Lalu Rasulullah nggak tega melihat putrinya menangis, dipanggil lagi, dibisiki lagi. Kemudian beliau tertawa. Lalu beliau ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ada apa?" Mula-mula nggak jawab, tapi setelah Rasulullah meninggal baru dijawab. Yaitu dibisiki pertama itu bahwasanya Rasulullah hendak meninggal dunia. Beliau nangis. Pisah dengan ayahnya pisah dengan Rasulullah, pisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah enggak tega, dibisiki lagi yang kedua bahwa beliau adalah pemimpin wanita alam semesta dan beliau adalah keluarganya yang pertama kali menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tertawa. Karena pemimpin wanita alam semesta dan yang paling cepat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah meninggal dunia itu ya radhiyallahu anha. Kemudian juga tentang Sayyidah Fatimah ini pula ya mungkin itulah tentang sahabat Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelum perang Uhud dimulai, itu Yahudi sudah mulai bergejolak di Madinah. Yahudi mulai bergejolak. Insyaallah perang Uhud minggu depan saja, waktunya enggak cukup ya. Yahudi bergejolak. Di Madinah ada tiga kelompok besar Yahudi, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Kuroyuto. Tiga suku besar. Waktu itu yang mulai bergolak adalah Bani Qainuqa. Mereka mulai nyimpang, melanggar perjanjian dan yang lain-lain. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di pasar dan Rasulullah memberikan maklumat kepada mereka. Diberi maklumat oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Ya ma'asyara Yahud, ihdaru minallah mithla ma nazala bi Quraishin minan nikmati wa aslimu. Ya. Fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursal tajiduna zalika fi kitabikum wa ahdullahi ilaikum Wahai sekalian orang Yahudi Hati-hatilah dari Allah Jangan sampai kamu ditimpa bencana Seperti yang menimpa orang-orang Quraisy Ketika perang badar kemarin Hati-hati kamu ya Masuklah kamu ke dalam Islam Karena mereka melanggar terus Masuk kamu ke dalam Islam Karena kamu itu tahu Benar-benar tahu Bahwa saya adalah Nabi yang diutus Allah Kenapa tidak mau masuk Islam itu ada di kitabmu. Dan itu adalah perjanjian Allah dengan kamu. Jadi ada di kitab mereka ya. Dan juga mereka perjanjian. Kalau nanti datang Nabi Muhammad mereka akan iman. Ternyata mereka menjawab, Ya Muhammad innaka tara anna qaumaka la yughrikannaka annaka laqita yawman la ilma lahum bil harb fa asabta minhum fursah inna wallahi la in harabnaka la ta'lamunna anna nahnu nas Hei Muhammad, kamu jangan sombong ya. Kaummu kamu kalahkan karena mereka memang nggak ngerti perang, nggak bisa perang mereka. Sehingga kamu bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau kami hati-hati loh kamu. Kamu kalau berani-berani sama kami, kamu akan tahu siapa kami. Kami adalah benar-benar orang yang tangguh dalam peperangan. Ya akhirnya turun ayat mengenai mereka yaitu di dalam surat Ali Imran ayat nomor 12 dan ayat 13 yang akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudi melanggar perjanjian dan yang lain-lainnya. Kemudian juga sebelum sebelum perang Uhud ini yaitu dibunuh pula tokoh Yahudi yang selalu ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab ini tokoh masyarakat Yahudi. Bahkan dia juga tukang sihirnya Yahudi. Kaab. Dia waktu bikin puisi-puisi, syair-syair yang menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, man likah bibnil ashraf, fa innahu qad adallaha wa rasulah. Siapa yang mau menghadapi Kaab bin al Ashraf? Karena dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bangkit Muhammad bin Maslamah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, atuhibbu an aktulahu?" Ya Rasulullah, Anda ingin saya membunuh dia? Kata Rasulullah, "Na'am, ya, bunuh dia." Lalu berangkatlah beberapa sahabat dengan mengatur siasat yang sampai akhirnya mereka berhasil membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Mungkin ada yang tanya, Islam itu kok gitu ya? Kok suka perang, suka bunuh, suka kekerasan? Lah kita jangan lihat ininya. Kita lihat sebelumnya apa dulu. Latar belakangnya apa. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam agama Masya Allah. Luar biasa Masya Allahnya. Yang membuat kekerasan itu gara-gara ada sebabnya. Sebabnya. Nah kita lihat dulu sebabnya apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan perang Uhud pada waktu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pengajian sirah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita semakin mengikuti beliau lahir dan batin. Mudah-mudahan kita nanti oleh Allah diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik, yang jumlah bejanannya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum satu teguk dia tidak akan haus selama-lamanya.